Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Assalatu ala Muhammadin sayyidil Arab wal ajam amma ba'du. Barakallahu sabahakum ayuhal musyahidin al-kiram. Narjullah antakunu fisihah wa afiyah. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali untuk menemani pagi Anda Tentunya kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat. Dan berjumpa lagi bersama saya Julia dalam acara Hikmah Pagi Pembelajaran Bahasa Arab. Seperti biasa pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bahasa Arab yang nantinya akan dipandu oleh para narasumber kita yang saat ini telah hadir bersama saya di studio. Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki ya Ustazah fi Ustazah. Ahlan biki. Uh, darsul an al-yawm darsulna al-an al An ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Naam. dan pemirsa beliau tidak sendiri karena di sini sudah uh, ada bersama kami narasumber yaitu Bapak Dr. Samsul Arifin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana anta hal? Alhamdulillah, ini berkhair alhamdulillah. Baik Mirsa, eh, saya beritahukan kepada Anda bahwa tema kita pada pagi ini adalah belajar bahasa Arab. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk mengikuti dialog interaktif untuk menjawab pertanyaan dari mudaris atau mudarisah kita, dapat mencatat nomor telepon di 5743476 atau bagi Anda yang ada di luar kota dapat mencatat nomor telepon di 021 574 3478. Baik, sepertinya Anda sudah tidak sabar untuk segera memulai uh, tema dan pembahasan kita pada pagi ini. Um, saya ingatkan kepada Anda untuk menyiapkan buku dan alat tulis karena uh, kiranya Anda perlu mencatat materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Iya. Bali ya Ustazah. Ah, syukran, syukran Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Musyahidin al-kiram naltaqi fi hadha sabah al-mubarak fi ta'lim al lugha al-arabiyyah di television. Pemirsa senang berjumpa kembali dengan Anda semua di manapun Anda berada dan kini kita uh, akan memulai pelajaran bahasa Arab di TVRI ini. Uh, sebagaimana minggu lalu, hari Sabtu pagi lalu, kita sudah me mengikuti bersama pelajaran dengan tema pergi ke kampus. Ya, ada banyak kata-kata atau ungkapan, mufradat, ataupun tarakib yang kita lihat uh, bersama atau kita Eh, pelajari bersama minggu lalu dan juga dengan dipandu oleh dialog atau fragmen yang sudah kita saksikan. Saya ingin mengajak Anda mengulang beberapa kata dan ungkapan yang ada pada pelajaran yang lalu. Mari pemirsa saksikan caption yang pertama ini. Dengan tema pergi ke kampus, pemirsa, maka di sini ada uh, ungkapan as-sa'ah as-sadisah wan nisf. As-sa'ah as-sadisah wan nisf. Ini ketika uh, mahasiswa ditanya berangkat dari rumah jam berapa, maka ada jawabannya as-sa'ah as-sadisah wan nisf. Jam 6.30. As-sadisah itu enam, kemudian wan nisf tiga puluh. As-sa'a, as-sadisah, wan Ungkapan berikutnya, Asyawari' muzdahimah. Pemirsa tentu masih ingat ya kata asyawari' kita sudah beberapa kali mengungkapkannya. Asyawari' artinya jalan, jalan-jalan ya, jalan raya. Muzdahimah, ramai. Asyawari' muzdahimah. Kemudian kata berikutnya al-muhadarah. Ini kita sering kalau dalam konteks perkuliahan kita sering dengar al-muhadarah artinya perkuliahan. Ya. Yang terakhir dari lembar ini yaumul utlah. Yaum artinya hari, al-utlah libur. Hari libur, yaum al-utlah. Nah itu pemirsa beberapa kata yang sudah kita ulangi bersama. Eh, kini kita masih ada lagi kata-kata lainnya untuk mengingatkan kembali dan juga kita lebih menguasai beberapa mufradat dan tarakib dalam bahasa Arab. Pertama ada kata al-hafilah. Silahkan pemirsa ikuti kata-katanya dalam caption ini. Al-hafilah artinya bis. Kadang bahasa sehari-hari juga biasa disebut dengan kata utubis. Ya, jadi eh, bisa juga diungkap dengan al-hafilah. Kemudian ad-darajah al-bukhariyah. Ad-darajah al-bukhariyah artinya sepeda motor. Ya. Mm-hmm. Lalu Ustaz. Mahattatul Hafilat. Mahattatul Hafilat. Artinya terminal bis. Kemudian Talaki Al-Muhadarah. Tadi kita sudah saksikan kata Al-Muhadarah artinya per, uh, perkuliahan. Lalu ada kata Talaki, kata kerjanya artinya uh, menerima perkuliahan atau me menghadiri perkuliahan. Kata yang terakhir dalam lembar ini ihtaja, yahtaju, ihtiyaj. Yang artinya oh, pemirsa masih ingat tentunya artinya memerlukan atau membutuhkan. Ihtaja, yahtaju, ihtiyaj. Pemirsa masih dalam konteks eh, perkuliahan kita bisa saksikan eh, bagaimana mahasiswa eh, datang dengan kendaraan dari rumahnya, kemudian ada yang apa naik motor, kemudian ada juga banyak ungkapan waktu dialog minggu lalu itu yang kita diperkenalkan kepada kata kerja. Kata kerja-kata kerja dalam bentuk masa kini, fi'al mudhari' atau masa lampau, fi'al madi dan juga bentuk kata bendanya atau bentuk masdar. Mari kita saksikan captionnya pemirsa. Yang pertama adalah kata kerja wasala, yasilu, wusul. Wasala artinya tiba. Tiba, apakah tiba ke kampus atau tiba ke rumah? Wasala artinya tiba datang artinya. Ya. Bentuk yang pertama adalah bentuk masa lampau, lalu yang kedua masa kini dan yang terakhir uh, kata bendanya atau masdar. Baris kedua pemirsa, rakiba, yarkabu, rukub. Rakiba artinya naik, bisa naik mobil, naik bis atau naik sepeda motor, rakiba rakiba bentuk eh, masa lampau lalu bentuk mudari'nya dengan awalan ya yarkabu dengan perubahan sedikit pada baris-barisnya rukub artinya uh, naik naik kendaraan baris yang ketiga pemirsa nazala yanzilu nuzul nazala artinya turun seperti kata nuzulul Quran begitu Eh, tentu kita semua sudah hafal, ini adalah ungkapan setiap tahun kita ingat-ingat. Maka uh, nazala artinya turun. Kalau nuzulul Quran berarti turunnya wahyu, turunnya Al-Quran. Namun di sini nazala bisa juga digunakan turun dari kendaraan atau turun dari uh, rumah bertingkat begitu menjadi ungkapannya kita bisa gunakan nazala. Nazala yanzilu nuzul. Ungkapan berikutnya ghadara. Yang pertama ini masih bentuk ke eh, masa lampau. Ghadara. Kemudian bentuk masa kininya yughadiru. Ghadara, yughadiru, mughadara. Artinya meninggalkan atau pergi. Pergi dari ruangan, ghadara al ghurfa ghadara al-qa'ah, begitu Eh, maka artinya meninggalkan ruangan atau meninggalkan uh, uh, ruang pertemuan. Baris yang terakhir pemirsa, kita baca katanya mungkin agak lebih panjang ya huruf-hurufnya lebih banyak. Tapi itu kita saksikan juga minggu lalu yang kalau dibaca bunyinya begini, istagraqa. Istaghraqa artinya e, memakan waktu sekian atau menghabiskan waktu sekian. Istaghraqa yastaghriqu istighraq. Iya, itu tadi pemirsa artinya memakan waktu bisa setengah jam. Istaghraqa uh, nisf sa'a atau istaghraqa uh, sa'a wa nisf مثل ما شاهدنا في الأسبوع الماضي. Pemirsa itulah tadi beberapa eh, ungkapan mufradat dari minggu yang lalu dan kini kita akan melanjutkan dengan pelajaran kita hari ini hari Sabtu eh, tanggal 11 Februari ini. Nah, pelajaran kali ini dia kita ambil tema ta'allumul lughal arabiyyah, mempelajari bahasa Arab. Tema-tema ini masih eh, kita akan ungkap lebih dalam lagi agar pemirsa dapat mengikuti dan juga dapat eh, sama-sama uh, kita memperkuat bahasa Arab atau bisa memperkenalkan bahasa Arab kita uh, sebagaimana diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini uh, ada beberapa kata yang saya perlu perkenalkan kepada Anda karena nanti akan ada dialog atau fragmennya yang akan lebih menjelaskan konteks dari kata-kata ini. Silakan perhatikan yang pertama, mada Jamaknya mawad. mada artinya eh, materi, bisa materi pelajaran, bisa juga materi uh, ya materi apapun sebagai kata mada artinya zat. mada kalau dalam konteks perkuliahan berarti mata kuliah. Madah dan bentuk jamaknya mawad. Caption ini juga yang kedua ini katanya adalah fara, faraun. Kemudian bentuk jamaknya furua. Fara artinya eh, cabang, bisa cabang ilmu atau kalau dalam konteks pohon berarti cabang cabang-cabang pohon. Nah, ini bentuk tunggalnya adalah fara lalu jamaknya furua. Kata selanjutnya tariqah. Tariqah artinya jalan atau cara. Kemudian diungkap dengan bentuk jamak turuk. Turukun bentuk jamak dari tariqah. Ya. Lalu kata sesudahnya adalah mu'jab bi. Mu'jabun bi artinya kagum Nanti kita lihat ada uh, satu mahasiswa kagum dengan kemampuan temannya dalam berbahasa Arab atau uh, ketika belajar dengan rajin dia jadi mu'jab. Mu'jab bi artinya uh, kagum. Lalu ungkapan selanjutnya bikulli surur. Bikulli surur artinya uh, dengan senang hati. Ya, itu pemirsa tadi dari caption yang pertama kita lihat beberapa ungkapan. Selanjutnya masih dalam konteks uh, penjelasan tentang kata kerja, bentuk uh, masa lampau, masa kini dan bentuk masdarnya, kita saksikan caption berikut. Kata kerjanya adalah bayyana, yubayyinu, tabiyin. Ya, itu artinya menjelaskan. Bayan atau tab, e, bayana itu fi'al madi artinya menjelaskan. Lalu fi'al mudhari'nya yubayyinu masdarnya tabyin. Dan selanjutnya fahima. Fahima ini masih dalam ungkapan bahasa Indonesia juga mirip ya, faham. Maka eh, kita kenal ini adalah sebagai kata yang dari yang diserap dari bahasa Arab. Fahima artinya memahami, yafhamu Eh, me, eh, juga memahami tapi dalam bentuk masa kini dan paham artinya eh, kata bendanya atau masdar. Selanjutnya ta'ammaqa. Ta'ammaqa. Ya. Pemirsa ta'ammaqa artinya mendalami atau memperdalam tapi di sini ta'ammaqa ya mendalami. Ya ta'ammaq bentuk masa kininya ta'ammaku kemudian ta'ammak atau e, eh, ta'ammukun fi artinya juga memperdalam suatu ilmu tapi dalam bentuk kata bendanya atau masdar ta'ammaka ta'ammaku ta'ammukun fi ya selanjutnya kata rabba rabba artinya memelihara atau mengasuh Ya dari kata rabba Kemudian fi'al mudari'nya Bentuk masa kini adalah yurabbi Dan bentuk masdarnya tarbiyah Rabba, yurabbi, tarbiyah Pemirsa selanjutnya ada kata terakhir ini Sya'ura Sya'ura artinya merasa, merasakan ya, merasa Bentuk masa kininya yash'uru sya'ura yash'uru syu'uran. Nah, pemirsa itu tadi beberapa kata e, berasal dari kata kerja, bentuk e, masa lampau, masa kini dan kata bendanya atau masdar. Sekarang kita akan memperkenalkan lagi atau memperlihatkan kepada pemirsa beberapa kata Mudah-mudahan bisa diingat untuk nanti memahami dialog yang akan disampaikan dua mahasiswa. Silahkan caption berikutnya muskilah, muskilat. Muskilah kita sering dengar ya bahasa Indonesianya juga sering diungkap muskil, ya, muskil begitu. Tapi itu berasal dari bahasa Arab dan ada bentuk tunggalnya muskilah. Kemudian bentuk jamaknya muskilat. Ya. Karena di akhirnya ada tak marbutah atau ya tak yang ada dua titiknya di akhir itu maka bentuk jamaknya juga diganti dengan tambahan alif dan ta di akhir. Ini adalah salah satu bentuk untuk menentukan bentuk jamak. Dalam bahasa Arab adalah menambahkan alif dan ta di akhir. Muskilah, muskilat. Ya. Uh, selanjutnya kata tifl. Tiflun atau tifl artinya anak kecil, anak-anak ya anak kecil dan uh, bentuk jamaknya atfal, tifl atfal. Lalu ungkapan selanjutnya bayanun mujaz. Bayan tadi pemirsa ingat ada kata bayana, yubayinu, ada tabyin. Nah ini bayan juga agak mirip dari uh, kata yang sama, akar kata yang sama. Bayan artinya penjelasan. Penjelasan mujaz artinya singkat penjelasan yang singkat. Ya, bayanun mujaz. Selanjutnya kata mubtahijah. Mubtahijah. Ya, ini artinya gembira dengan riang eh, bahagia begitu ini artinya. Sama dengan kata di bawahnya pemirsa. Ada kata masrurah. Jadi sebenarnya dua kata yang sama artinya mubtahijah dan masrurah. Eh, kita perhatikan bahwa di akhir kata dua kata tersebut ada tak marbuta berarti ditujukan untuk uh, yang uh, perempuan atau untuk feminin.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 صدق الله العظيم آه كويس تفضل آه يا كامل أنا معجب من في juhudika fi ta'allum ya kami. Syukran ya Mahmud. Ana aidun mu'jab binasyatika fi diras. Hmm, Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadhal Syekh. Syukran. Hmm. Ala fikrah. Hmm? Mahyal mawadud dirasiyah allati tadrusuha fi hadzal fasl ad-dirasi. Adrusu mawadan katsira. Hmm. Minha al al arabiyyah. Hmm, tayyib wa turuqu tadrisiha li ghairin natiqina biha. Hmm. Nah, hadhihi lughah mada ra'isiyah indak li'annaka tadrus fi qismil lughah al-arabiyyah. Sahih mata kuliah. Nah, iya. Ana talibu qismil lughatil arabiyyah. Hmm, jamil. Adrusu fihi jami'a furu'il lughatil arabiyyah nah. wa turuqa tadrisiha. Baik, Masya Allah satakunu mudarrisal lugatil arabiyyah idan. Hadha huwa ma'aratu min as-sigar ya Mahmud. Tayyib. Idan anta muta'amik fil lughatil arabiyyah. Min husni hadhi ya akhi. Nah, ini muskilah fi fahmi tarakib al-asasiyah fi hadzal kitab. Tayyib. Nah, hadha huwa. Ma hadzal kitab? Hadha kitab lugatil arabiyyah alladhi adrusu fil jami'ah. Ah. Hmm. Al-Arabiyah litulabil jami'ah hmm. sahih. Da'ni arahu ya Mahmud. Baik. Hmm. Fadal. Hada kitab sogir. Hmm. Lakinnahu yahtawi ala nususil mutanawi'ah. Naam. Ma bayanin mujaz hmm. anil qawaidin nahwiyah wa sarfiyah. Sahih ya akhi. Wa ana lam afham jumlatan fi hadzal kitab. لم أفهم جملة في هذا الكتاب آية طيب. الجملة يا أخي انظر آه في صفحة السبعين صفحة سبعين نعم نعم. آه. آه. هذه الجملة تربي الأم الأطفال مبتهجة نعم. مم. ما مفهوم هذه الجملة يا أخي أنا لا أفهمها اسمع يا محمود مم. طيب معنى هذه الجملة مم. أن الأم turabbi atfalaha masrurah. Tayyib. Ay la tash'ur bil huzan. Masya Allah. Wala ta'ab. Wala malal. Ah, subhanallah. Hmm, tayyib. Fa'intul an akhi. Anal um masrurah hina turabbi atfalaha. Alaysa kadalik? Bala. Masya Allah. Hatta la tash'ur bil huzan. Nah. Wala bit ta'ab. Wala bil malal. Sahih mata kuliah. Syukran ala بيانك الواضح يا كامل عفوا يا محمود أيوة طيب شكرا آه تفضل يا شيخ. Pemirsa itu tadi dialog antara Mahmud dan Kamil. Tentu kita lihat eh, ada buku pelajaran Al-Kitab eh, Anil Lughah Al-Arabiyah wa hunaka aidan eh, ta'birat wa eh, syarh atau bayan mujaz lil qawaid al-lughah al-arabiyyah. Pemirsa, Eh, kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan uh, dipandu oleh Ustaz uh, Syamsul Arifin. Uh, Ustazah, namun iya. sebelumnya yeah. kita akan jeda sebentar karena kita akan menyaksikan pariwara sebentar. Oh ya. Yeah. Baik pemirsa, jangan pindahkan dulu saluran televisi Anda karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. jalan begini? Kenapa ada di kereta jalannya? Ya mas dong yang salah dan kesempatan kenapa ditutup kita malah jalan aja. Sudah sudah, supaya tidak mengganggu arus lalu lintas di sini, kita selesaikan di pinggir saja. Oh jadi begitu permasalahannya. Iya pak. Kalau lintasan sudah tertutup, jangan memaksakan untuk merobos, sangat berbahaya. Ayuhal musyahidin, syukron Pemirsa terima kasih karena pemirsa masih menyaksikan Hikmah Pagi dan sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang materi yang telah disampaikan kepada Bapak Dr. Samsul Arifin MPD. Kami persilakan. Tafadhal ya Ustaz. Saya sutranya Julia. Ayo ya. musyaidun al-kiram eh, ta'ala najib an hadhil asilah. asila Baik awalan al-isti'ab an al-hiwar eh, alladhi istama'na ilahi. Pemirsa, mari kita mencoba untuk mendalami e, dari dialog yang tadi kita dengar sama-sama. <clears throat> Ajib anil aslatil atiyah wafkon lil hiwaris sabiq. Ya, jawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan dialog yang Anda saksikan tadi. Hal kamil mu'ajabun bijuhudi Mahmud Hal kamil Bijuhu di Mahmud. Ya, pemirsa kalau tadi mengikuti dialog dengan baik, tentu akan bisa menjawab pertanyaan ini. <clears throat> Nah, ini sudah ada interaktif atau Ah, belum ya. Baik. Nah, ya, kita ini jawabannya. Naam Kamil mu'ajabun bijuhudi Mahmud. Naam. Kamil mu'ajab bijuhudi Mahmud. Aswal ah, Sani. Perhatikan pemirsa soal kedua. Hal sa'ala Kamil Mahmudan anil mawadil lati yadrusuha. Hal sa'ala Kamil Mahmudan anil mawadil lati yadrusuha. Apakah Kamil bertanya kepada Mahmud tentang materi-materi yang dia pelajari. Nah, pemirsa tadi masih ingat siapa yang bertanya sesungguhnya tadi? Kamil atau Mahmud? Ah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong uh, volume televisi yang dikecilkan dulu, Pak. Halo. Halo. Tolong volumenya dikecilkan dulu, Pak. Halo. Halo, halo. Iya. Ah, yang kota ah. Saya yang lain silakan kalau mau masuk untuk menjawab satu pertanyaan ini. Hal salam kamil mahmudan anil mawad allati yadrusuha bagi Anda yang tadi mengikuti dengan baik tentu masih ingat. Dan akan bisa menjawab pertanyaan ini. Belum ada telepon masuk. Bagaimana jawabannya pemirsa? Kita lihat. La bal sa'ala Mahmudun kamilan. Anil mawad allati yadrusua. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Mana minta kalim? Ibnu. Ibnu. Minain ya Ibnu? أه، أه، لا لا السؤال الثالث الآن <laughs> لا لا أنا أول أنت من يا ابنه؟ لا أنت ساكن في؟ dari mana Pak? Bogor. Oh Bogor, baik. Ahlan wasalam Bogor ya. طيب سؤال ثالث هل درس محمود طرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها؟ هذا هو السؤال طرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ما هي الإجابة؟ نعم أو لا نعم أم لا بينهم لا لا هل درس محمود طرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها؟ الإجابة طبعا نعم أو لا لا لا أعرف لا لا طيب انظر إلى الإجابة الصحيحة طيب امم La ma darasa Mahmud turuq tadris lughat al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, betul jawabannya betul, Pak. Eh, Sahih. Hmm. Syukran. Syukran afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita banyak sekali pertanyaan. Silakan Anda eh, untuk menghubungi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada suara? Uh, Assalamualaikum. Silakan tampilkan uh, pertanyaannya, captionnya. Nah, hal Mahmud talibun qismul lughatil Arabiya. Hal Mahmud talib qismul lughatil Arabiya. Ah, tidak ada. Assalamualaikum tidak ada suara. Uh, silakan yang lain. Al Mahmud Talib Qismin Lughatil Arabiyah. Hmm. Kita lihat jawabannya. La Laisa Mahmud Talib Qismin Lughatil Arabiyah. La Laisa Mahmud Talib Qismin Lughatil Arabiyah. Hmm. Pemirsa, ayun musyahidun al-kiram ta'alau bil ittisal bina lil ijabah an hadhihi al-as'ilah. Man alladhi sayakun mudarris al-lughah al-arabiyyah? As-su'al al-khamis. Man alladhi sayakun mudarris al-lughah al-arabiyyah? Hmm. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, man mutakallim? Awal. Awal. Aywa. Awal. Menen awal? Ana min Bekasi. Min Bekasi, taib. Ahlan wasallam min Bekasi. Taib. Ana bi khair. Ajib ahna hadha sualan. Man alladhi sayakunu mudarrisan lughatil arabiyyah? Naam. Man alladhi sayakunu mudarrisan lughatil arabiyyah? Naam. Alladhi sayakunu mudarrisan lughatil arabiyyah wa al-kamil. Al-kamil atau kamil? Kamil. Kamil, taib. <laughs> taib. Taib, jayid. Afwan, jayid, sahih. صحيح صحيح. آه، أيوة كامل هو الذي سيكون مدرس اللغة العربية طيب شكرا. شكرا يا أستاذ. عفوا طيب Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, pertanyaan nomor 6. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, terputus. Hmm, terputus. Silakan yang lain untuk masuk. Hmm. Hal li Mahmud muskilah fi fahmi tarakib al asasiyah fil al arabiyyah? Hal li Mahmud muskilah fi fahmi tarakib al asasiyah fil al arabiyyah? Mm -mm. Apakah Mahmud mempunyai persoalan atau problem dalam memahami struktur dasar dalam bahasa Arab? Silakan pemirsa Ayul Musyaidun Al-Kiram Tafadzalu bil ittisal bina lil ijabah an hadha sual as-sadis silakan untuk masuk menjawab pertanyaan nomor 6 ini. Hal lima Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, baik, mana menurut kalim? Uh, eh, anak Gun-Gun. Gun-Gun. Oh, Gun-Gun. Baik, Gun-Gun. Baik, saya Gun-Gun. Aina ya, saya Gun-Gun? Uh, eh, anak di Bandung. Di Bandung, baik. Alhamdulillah, Bandung. طيب أجب عن هذا السؤال هل لمحمود مشكلة في فهم التراكيب الأساسية في اللغة العربية نعم محمود uh, مشكلة في فهم تركيب الأساسيات في اللغة العربية طيب والله. نعم م-م. uh, يسأل عن uh, إلى كامل طيب طيب سؤال. صحيح طيب آه سيد جوجل شكرا على هذه الإجابة apa jasa? Naam li Mahmud muskilah fi fahmi tarakib al-arsiyah fil lughatil arabiyyah. Baik, pemirsa, kita lihat pertanyaan berikutnya. Masmul kitab alladhi fi yadi Mahmud. Masmul kitab alladhi fi yadi Mahmud. Tadi pemirsa lihat uh, ini buku ini tadi yang dipegang. Hmm. Masmul kitab alladhi fi yadi Mahmud. Alan fi yadi hmm. ana. Ah, ah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana yang mutakallim? Haji Rusli, Selayar, Sulawesi Selatan. Haji Ramli. Oh, Rusli. Baik. Halo, halo. Halo, halo. Baik. Ya, Min Sulawesi. Sulawesi Selatan. Taib, ahlan wa sahlan. Sulawesi Janubiyah. أيوة سلوفسي الجنوبية طيب أجب عن هذا السؤال ما اسم الكتاب الذي في يد محمود الآن في يدي أنا الآن آه، كتاب اللغة العربية كتاب اللغة العربية هناك نعم كتاب اللغة العربية ما اسم الكتاب ليس أي كتاب ما اسم الكتاب ما اسم الكتاب الذي في يدي هنا مكتوب هنا لا أرى لا أرى طيب طيب شكرا يا سيد رملي والإجابة انظر إلى الإجابة اسم الكتاب العربية لطلاب الجامعة العربية لطلاب الجامعة مكتوب هنا في درب الكتاب طيب السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله من المتكلم؟ آه، أنا ريندي رندي طيب سيد رندي من؟ من جاكرتا آه، أنا من جاكرتا يا من جاكرتا طيب من جاكرتا. طيب ولك سؤال ما رأي كامل عن ذلك الكتاب ما شو شو ما لا. أو ما رأى كامل عن ذلك الكتاب آه، يعني أنا ما أفهم اللغات العربية يعني أنت أنت اللغة العربية يعني. ما معنى في اللغة الإندونيسيا هذا ah, apa <laughs> pendapat Kamil tentang buku yang tadi ditunjukkan itu آه، هذا جيد oh جيد tidak, طيب هذا كتاب جيد tidak, pemirsa um, silakan uh, kalau mau menjawab ini assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, baik, mana minta kalim? Man? Baru khair. Sab- Sabah khair. Sab- Sabah khair ada اسمه ولا <laughs> تحية طيب صباح الخير طيب كيف عليك مستر مين Hmm? Ma ra'yu kamil an zalikal kitab? Apa Jauh uh, biasa. Uh -huh. Tadi Kamil itu mengeluarkan pernyataan, wah buku ini, ah gitu tadi itu. Apa dia bilang? Hmm? Jadi kalau eh, di kita eh, berpuluh kilo biasa, hmm. kita mungkin <laughs> coba, coba kita lihat jawaban yang sebenar. Apa yang tadi yang dikatakan oleh Kamil. Lihat jawabannya. Pemirsa Yun Saidunan Gerom. Undur ila hadil jabah. Hadal kitab sogir. Lakinnahu yahtawi ala nususil mutanawi'ah. ma bayan mujaz anil qawaid nahwiyah wa sorfiyah. Nah, buku ini kecil, tipis. Tapi, wah dia uh, berisikan teks-teks, uh, berbagai macam teks. Dengan penjelasan singkat tentang struktur nahwu dan sorof. Nah, itu pernyataan Kamil tadi. Hadal kitab sogir, lakinnahu yahtawi ala nususil mutanawwi'ah ma bayanin mujaz anil kawaidin nahwiyah wa sarfiyah. Pemirsa, kita lihat pertanyaan berikutnya. Ma hiyal jumlah allati lam yafhamha Mahmud fi dzalikal kitab? Tafadhal. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man mutakallimah? Agisna. Al Agisna. Agisna. Ah, أنا من بقر. Nah, طيب آه ما هي الإجابة؟ ما هي الجملة التي لم يفهمها محمود في ذلك الكتاب؟ Tadi menanyakan sesuatu, ada struktur yang dia tidak paham, ada kalimat yang tidak paham. Mahyal jumlah. hmm. Nasi itu Ustaz. Apa? Hmm? Nasi Oh, nasi itu nanti ya, Lanjut. <laughs> uh, eh, kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Hmm, al jumlah allati lam yafhamma Mahmud turabbil um al atfal mubtahijatan. Nah, ini dia kalimatnya. Turabbil um al atfal mubtahijah. Jadi ibu mendidik anak-anaknya dengan riang, dengan senang. Nah, itu. Taib uh, eh, Soal akhir di hadzal ma mafhum tilkal jumlah. Pemirsa, taib ayun musaidun al-kiram. Uh, uh, taib, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Eh, tolong uh, volume dikecilkan pak tolong volumenya dikecilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mutakallim Marsal Mar Marsal Marsal Baik Marsal uh, Volume tolong dikecilkan Pak Marsal Ah, baik Ma mafhum tilkal jumlah apa pengertian dari kalimat tadi itu? Ah, terputus. Ah. Oh, ada lagi. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada suara? Ah, pemirsa, Ma مفهوم hmm, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, taib, alam طيب المتكلم Ujang. Ujang. Min? Min Bogor. Min Bogor. taib. Hmm. Saya itu Ujang Min Bogor. Ma mafhum tilkal jumlah? Ayul mafhum ya Ustaz. Naam? Ayul mafhum ya Ustaz. Mafhum til jumlah turabbil um atfalaha al atfal mubtahijah. Ma mafhum hadil jumlah. anaknya dengan sungguh-sungguh. Taib bil Arabiyah ini. Hunaka bayan min kamil. Turabil Turabil um. Nanti Ustaz. Ah, طيب طيب طيب طيب ننظر إلى الإجابة الصحيحة معنى تلك الجملة طيب آه معنى تلك الجملة أن الأم تربي أطفالها مسرورة la tash'ur bil huzn wala bit ta'ab wala bil malal. Nah, undur ayyuhal musayyiduna kiram al-jabah sahihah mana tilkal jumlah annal um turabbi atfalaha masrurah la tash'ur bil huzn wala bit ta'ab wala bil malal. Jadi seorang ibu mendidik anak-anaknya itu dengan riang, senang. La tash'ur bil huzn tidak pernah merasakan sedih wala bit ta'ab, tidak merasa capek wala bil malan juga tidak merasa bosan. Nah, inilah kebesaran seorang ibu. Uh, pemirsa, uh, mari kita lihat at tarakib al-asasiyah untuk pagi ini. Itu tadi istiab untuk uh, dialog yang kita dengarkan tadi. at tarakib al-asasiyah <clears throat> as anda masih ingat? Perhatikan, ini adalah struktur dasar yang minggu lalu kita pelajari anda lihat masih ingat kalau Anda mengikuti nah, silakan seperti ini ada fiil fa'il mudakar mudzakkar yadhhabu mahmudun pakai ya semuanya pakai karena itu mudakar semua kita lihat yang ini muannas nah, tazdahimu asyawari' tughanni nabila taqifus sayyarat tusalli al muslimat semuanya muannas menggunakan tak fiil kata kerjanya itu menggunakan tak. Nah, kita lihat fiil fa'il ini gabungan ada mudakkar ada muannas Yadhabu muhammadun tadhabu fatimah yajlisu ibrahim tajlisu zakiyah nah, Anda masih ingat itu at-tarakib al-asiyal jadidah pagi ini pemirsa eh, struktur dasar yang baru pagi ini nah, ini dia kita Eh, dasarnya struktur yang kemarin kemudian kita tambah untuk ada objek turabbil um atfalaha tadrusu salwa al lughah al-arabiyyah al mudarris ad-darsa yafhamu tullab al mudarris kalau kita rinci begini fa'il fa'il fa'il maf'ulun bi turabbil um atfalaha nah ini kalimat eh, tadi kita dengarkan dalam dialog turabbi al um atfalaha Turabbi fi'il fa'il al-um kemudian atfalaha sebagai maf'ulun bi atau objek dalam bahasa kita. Jadi ada kata kerja, kemudian ada pelaku yang disebut fa'il dalam bahasa Arab, kemudian maf'ulun bi, objek dalam bahasa Indonesia. Tadrusu salwa al-lughatal arabiyyah. Hmm. Tadrusu ini salwa perempuan, maka pakai tak tadrusu salwa al-lughata al-arabiyyah. Al-lughata. Kita tidak boleh baca al-lughatu atau al-lughati. Karena dia objek maka uh, harokatnya fathah. Al-lughata al-arabiyyah. Yasrahul mudarrisu ad-darsa. Hmm, perhatikan ad-darsa berwarna merah itu berharokat uh, fathah. Yahfamutullab syarhal mudarris. Syarha itu sebagai maf'ul bi maka di situ eh, harokat uh, fathah. Uh, pemirsa, saya kira tidak terlalu sulit untuk Anda. Coba kita berlatih atau deribat. Hmm. Tadribat il farog bi fi'lin munasibin al af'alil atiyah. il farog bi fi'lin munasibin min al af'alil atiyah. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Jadi perintahnya ini apa? Imlail faragh, isilah titik-titik tiba ini dengan kata kerja yang sesuai. Minal af'alil ati. Ada beberapa kata kerja kita disuruh milih. Titik-titik nabila al bahsal ilmi lil husul 'ala najah Hmm? Ini masih ada mempersilakan pemirsa atau sudah tidak ada? Ah, maaf pemirsa, ini rupanya sudah ditutup telepon. Ah, ada beberapa pilihan kata kerja. <clears throat> ada tubuh, ada tak tubina, ada tak taktubu, ada naktubu. Nah, pemirsa kalau masih ingat tadi, ada bagian-bagian tadi mudakar muannas, nah, Nabila itu laki apa perempuan? Muannas apa mudakar? Nah, Nabila muannas, maka kita pilih fiil yang muannas. Yang muannas mana? Ada yak tubuh, ada tak tubuh, ada nak tubuh, ada taktubina. Ya. Ya, jadi jawaban yang betul tak tubuh nabila al-bahsal ilmi lil husul 'ala najah. Taktubu, ya. Jadi uh, ada apa namanya? beberapa pilihan. Jadi tak tubuh, bukan yak tubuh. Kalau yak tubuh itu laki. Hmm. Nomor dua berikutnya. Titik-titik al-walidu as-salihu abna'ahu tarbiatan hasanah. Urabbi, turabbi, yurabbi, nurabbi. Pemirsa, Anda pilih yang mana? Dari empat pilihan fi'il ini. Ya, al-walid mudakkar. Maka jawaban yang betul adalah jim. Yurabbi al-walidu as-salihu abna'ahu tarbiatan hasanah. Ya, orang tua yang soleh, yang baik, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Yurabbil walid salihu abna'ahu tarbiatan hasanah. Baik, para misalis, Nuktonto kamilun al-jumlat al-arabiyyata allati lam yafhamha Mahmud. Pemirsa, ini pelakunya, failnya itu kamil. Kamil lagi. Kita pilih mana yang benar? Tubayinu apa yubayinu apa tubayyinina ubayyin kamil mudakkar hmm. yubayyin jawaban yang betul yubayin. hmm. Hmm. Baik, pemirsa, ini kita berpacu dengan waktu tinggal 4 menit lagi untuk saya. <laughs> Eh, titik-titik uh, Ahmad Kamal Al-Lughatul Arabiyah. Eh, pemirsa ada beberapa pilihan, ada yujidu, ada tujidu, ada yujiduna, ada tujidina. Ahmad Kamal itu laki, maka kita pilih jawaban atau fi'il yang cocok adalah yujidu. Yujidu Ahmad Kamal al al arabiyyah. Ya. Kita lihat yang nomor lima berikut ini. Kamilun fi qismil al arabiyyah. Ada tadrusu, ada yadrusu, ada adrusu, ada Nah, Pemirsa, makin jelas mana fi'il untuk mudakar, mana fi'il untuk muannas. Ya, tentu jawabannya yadrusu kamil fi qismil lughatil arabiyyah. Hmm. Itu um, memilih fi'il yang tepat. <clears throat> Sekarang kita ikhtar fa'ilan munasiban jumal lil atiyah. Kita memilih fa'il yang tepat sekarang. Yang sesuai dengan ini untuk melengkapi kalimat berikut ini. Rakiba titik-titik al-hafilata min mahattatil hafilat blok M. Ya, rakiba titik-titik al-hafilata min mahattatil hafilat blok M. Hmm, ada Mahmudun, eh, ada Muhammadun, ada Muhammadan, ada Mahmudin, ada Kamilin. Pemirsa, Anda memilih yang mana? Ada Muhammadun, ada Muhammadan, ada Mahmudin, ada Kamilin. Nah ingat, fa'il itu harus marfu. Nah kita pilih mana yang marfu di sini? Muhammad. Iya, jadi Rakiba Muhammadun al-hafilata min mahattatil hafilat blok M. Muhammadun. Berikutnya. Oh, maaf ini terpotong ini. <clears throat> yang ini saya yaqra'u titik-titik al-Qur'ana al-karima ba'da salatil maghrib. Hmm? Ada Ismailu, ada Zainab, ada Fatimatu, ada Mahmudin. Pemirsa, yakro, Anda ingat fi'il yakro itu untuk mudakar. Nah, kita cari fa'il yang mudakar, yang dia adalah marfu. Itu ada Mahmud, ada Ismail. Mahmud itu majrur. Maka tidak mungkin dia jadi fa'il. Fa'il marfu. Ismail yang tepat jadinya. Yaqra'u Ismail Al-Quran Al-Karima ba'da solatil maghrib. Berikut ini, pemirsa, tusalli nukta-nukta salat al-maghribi fil masjid jama'atan. Tusalli. Ada al-muslimun. Ada al-muslimatu. Ada Fatimata ada mamduhun. Hmm. Pemirsa masih ingat fa'il kebetulan tusolli itu muannas. Tusolli muannas, kita pilih fa'il yang muannas dan berharokat dhammah marfu. Di sini ada al-muslimatu. Tusolli al-muslimatu salat al-maghribi fil masjid jama'atan. Hmm. Pemirsa ayuhal ya musaidun al-kiram wa intal waqt wa syukran ala husni timamikum wa naltabik usbul qadim insyaallah wa ufid lusa li eh, Julia. تفضلي. Ayuhal musyahidin al-kiram, intahina minat das dan kita sekarang sudah uh, ada pada pengunjung acara pemirsa. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber Ustazah Syukron Kefiron, Ustaz Kamil Wa Mahmud Syukron Kefiron. Semoga apa yang kita uh, pelajari pada pagi ini dapat memberikan manfaat bagi pemirsa dan bagi kita semua. Personal Takif Usbil Qodim, kita akan berjumpa pada minggu depan, eh, tentunya dalam acara Hikmah Pagi setiap jam 5 sampai jam 6 pagi di TVRI. Maka pemirsa jangan lewatkan kebersamaan bersama kami setiap hari Sabtu dengan tema-tema dan pembelajaran yang baru. Saya Julia, atas nama kru yang bertugas, mohon undur diri, ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.